Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lil muttaqin Wala udwana illa ala zalimin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عندك يا عبد الله ما اسم شيخ الإسلام ابن تيمية Siapa nama Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Ahmad Ibnu uh, Ahmad Ibnu Man Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdul Salam nah. Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibni Abdul Salam Ibni Taimiyah kalau mau disingkat nasabnya kapan beliau dilahirkan Indahnya Hamzah abad ketujuh. Penghitungan abad Evanifina nah, Kalau sudah masuk tahun 600 sekian Berarti itu sudah masuk abad ke-7 ya. Abad pertama dimulai apa? Dari tahun 1 sampai 100 Ini abad pertama namanya Dari 101 sampai ya 200 Ini namanya abad kedua Ya maka kalau Syekhul Islam lahir tahun 667 berarti masuk abad ketujuh. Ini penghitungan abad. Taib. Berapa? Lahirnya 661. 661. Dan beliau berpindah dan menetap di Damaskus tahun 667. Kemarin kita telah ambil sebagian dari dia berani beliau baik tentang kuatnya hafal beliau tentang sifat-sifat yang ada pada beliau berupa kedermawanan, kesubutan, keberanian, kekuatan, dan seterusnya. Ya, dengan keutamaan-keutamaan tersebut yang memang pantas beliau untuk mendapat gelar Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Dan sebagaimana sunnah orang-orang sebelumnya dari para pembawa hak sudah diuji dengan banyak ujian. Sudah diuji dengan banyak ujian. Dimusuhi, dipenjara, diusir dari satu negeri ke negeri yang lain. Akan tapi semua itu tidak menjadikan beliau surut dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkataan beliau yang bagus dan sering diulang-ulang oleh Syekh Ubayyah yang Allah taala apa yang dinukilkan oleh murid beliau Ibnu Qayyim dalam Al-Wabil Sayyid. Beliau katakan ma yasna'u bi a'da'i aw ma yasna'u a'da'i bi ana jannati wa bustani fi sadri إن رحت فهي معي لا تفارقني إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي apa yang akan dilakukan oleh musuh-musuhku kepada Aku Aku ini surga dan kebunku itu ada di dadaku. Apabila aku pergi, maka dia bersamaku tidak berpisah denganku. Sesungguhnya di penjaranya aku itu adalah keluar. Aku bisa beribadah bersendirian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembunuhan terhadap diriku itu merupakan syahadat. Sebab aku bisa mati syahid. Dan dikeluarkannya diriku dari negeriku ini siapa sebagai tanah sama itu. Jadi apapun yang dilakukan olehmu, musuh-musuh beliau, beliau sikapi dengan lapang dada. Tidak ada yang menjadikan beliau bersedih, tidak ada yang menjadikan beliau kemudian surut dari jalan dakwah. Bahkan ketika beliau di penjara, ya, beliau jadikan waktu tersebut untuk banyak menulis. Sampai-sampai semua alat-alat tulis beliau pun disita. Karena di penjara beliau mampu menulis bahkan mengeluarkan banyak tulisan orang-orang dari para muridnya tetap mendatangi beliau untuk meminta fatwa atau untuk diajarkan ilmu. Dan beliau akhirnya meninggal di penjara Damaskus. Di antara sebab kenapa beliau sampai di penjara ikhwan kita adalah fitnah yang disebarkan oleh musuh-musuh dakwah beliau berhubungan dengan fatwa beliau tentang syaddur rihal larangan untuk melakukan perjalanan dalam ziarah kubur selain pada tiga tempat ya. beliau melarang untuk melakukan safar demi ziarah kubur akan tapi orang-orang yang hasad yang membenci beliau menyebarkan fatwa tersebut dengan ditambah-tambahi biasa orang-orang yang berbuat fitnah mereka menambah-nambahi sehingga manusia menyangka bahwasanya Syekhul Islam itu membenci para nabi ya. tidak menghormati para nabi dan seterusnya demikian pula zaman sekarang ya Ahlu sunnah yang menjelaskan kepada manusia tentang tidak bolehnya melakukan ziarah kubur sampai menempuh jarak safar maka tuduhan yang dilontarkan kepada mereka, mereka itu tidak menghormati wali-wali Allah. Mereka itu melarang ziarah kubur. Mereka itu tidak menghormati para nabi dan seterusnya. Tentunya ini adalah pemahaman yang sangat picik. Karena tentunya ahli sunnah wal jamaah sangat jauh dari tuduhan tadi. Mereka tetap menganjurkan ziarah kubur karena Rasulullah juga menganjurkannya akan tapi tidak boleh sampai bersabar Demikian pula mereka mencintai para wali karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah akan tapi wali-wali Allah bukan wali-wali siapa. Wali-wali yang mereka jelas keimanan dan ketakwaannya. Saya bukan wali-wali yang dibangun di atas dongeng ya, dan kabar burung neraka wali-wali Allah, para sahabat radhiyallahu alaihim, ya para ulama-ulama yang mereka betul-betul mendakwahkan Islam secara murni. Taib. Nah, di antara sebab kenapa Syekh Islam di penjara ini juga fitnah dari orang-orang yang tidak suka kepada beliau. Sampai dilaporkan ke pemerintah, akhirnya beliau ditangkap dan dipenjara dibebaskan kemudian dipenjara lagi demikian. Namun hal tersebut tidak disikapi beliau dengan dengan sedih atau bahkan putus asa tidak. Bahkan semuanya dia sikapi dengan penuh kesyukuran dan dia manfaatkan waktu yang ada. Dan ketika semua alat-alat tulis di sita dari beliau, diambil dari beliau, beliau akhirnya mencurahkan waktunya untuk membaca Al-Quran, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan perlu diketahui bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karangan-karangan beliau beliau tulis dari hafalan. Beliau tulis dari hafalan. Dengan begitu kitab-kitab yang banyak dan begitu tebal-tebal. Ketika berfatwa, beliau pun menjawab dengan panjang lebar pada semua sisinya menunjukkan kedalaman ilmu beliau. Ya. Bagaimana di penjara tapi masih bisa untuk mengeluarkan kitab-kitab yang orang zaman sekarang saja untuk membacanya kadang butuh waktu lama untuk bisa memahaminya dengan baik. Ya, karena luasnya cakupan ya, pembahasan dan dalamnya beliau dalam membahas. Tapi Nah, di akhir hayat beliau ketika semuanya telah disita, beliau lebih mencurahkan kepada ibadah dan sebagaimana disebutkan oleh saudara beliau yang menemani dalam acara tersebut. Akhir dari ayat beliau di saat beliau membaca ayat pada surat Al-Qamar yaitu firman Allah Subhanahu wa taala kita muttaqina fi jannatin wa nahar fi maqadi sidqin inda malikin muqtadir. Ini ayat terakhir yang dibaca oleh Syekh rahimahullah taala sebelum beliau apa Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di surga-surga dan di sungai-sungai itu yang mengalir di bawahnya fi maqadi sidqin inda malikin muqtadir. Di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan makanan di ini ya. tempat duduk yang benar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, "Kunu li ahli bidah bainana wa bainakumul janais." Katakanlah kepada ahli bidah bahwasanya pembeda antara kami dengan kalian adalah ketika ya permasalahan jenazah. Demikian pula pada Syekhul Islam yang Walaupun beliau di penjara, penjara berusaha dijauhkan dari manusia agar beliau tidak bisa menyampaikan ilmu. Tapi ketika beliau meninggal, semua ya, orang-orang keluar untuk mensolati beliau dan menyaksikan jenazah beliau. Tayyib. Beliau disalahkan di jamin Al-Umawi dan yang menghadirinya manusia yang sangat banyak jumlahnya. Ya. Sampai-sampai ya, sok mereka tidak mungkin untuk digunakan bersujud. Ya, dikarenakan banyaknya orang yang menghadiri jenazah beliau. Bahkan dikatakan oleh Ibn Katsir berkata Walid Syekhul Islam tidak ya, absen dari menghadiri jenazah beliau seorang pun dari kalangan ahli ilmi kecuali tiga orang kecuali tiga orang yang mereka memang takut untuk keluar khawatir di serang oleh manusia yakni disakiti oleh manusia karena mereka lah yang menyebabkan Syekhul Islam mendapatkan ujian yang demikian. Baik. Beliau disolatkan duhur dan tidak bisa untuk dikuburkan kecuali menjelang asar dikarenakan berdesak-desakannya manusia. Dan demikianlah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ikhwanillah. Mereka-mereka yang kita anggap wallahu itu jujur dalam mendakwahkan Islam. Sebagaimana buktinya asar bekas-bekas dari apa yang mereka tinggalkan senantiasa dikaji oleh kaum muslimin. Dan Syekhul Islam kitab-kitab beliau hampir merambah pada semua cabang ilmu dan terkhusus pada cabang akidah dan cabang fikih. Akidah karena memang zaman itu beliau banyak menghadapi orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah Sofia sehingga mereka melancarkan sumpah-sumpah yang banyak dari Syekhul Islam membantah sifat sumpah tersebut satu persatu dan saking kuatnya hujah yang beliau sampaikan ekonomilah tidak sedikit orang yang berusaha untuk membantah beliau akhirnya malah ikut mengikuti apa yang beliau sampaikan. Di antaranya Syekh Khalil Hamas seorang ulama dari negeri Mesir yang memang dia ditugasi untuk membantah Syekhul Islam. Akhirnya beliau membaca kitab-kitab yang ada karangan-karangan Syekhul Islam yang dengan sebab niatan untuk membantah akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah sehingga akhirnya malah kemudian mengakui bahwasanya apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam adalah yang hak. Akhirnya beliau melarang kitab ujian terhadap Syekhul Islam dan mensyarah kitab Aqidah Al-Wasitiyah. Baik. Dan kebanyakan karangan Syekhul Islam itu beliau tulis atas permintaan orang. Bahkan beliau menyatakan sendiri, ya, beliau tidak melarang suatu kitab kecuali atas ide sendiri. Maksudnya dia memang mengarah kita untuk menjelaskan suatu permasalahan yang beliau inginkan. Tidak akan tapi kita kitab beliau beliau tulis ketika ada permintaan manusia kepadanya tentang suatu masalah. Akhirnya beliau menulisnya atau pertanyaan dari manusia tentang suatu permasalahan kemudian beliau menjawabnya. Murid-murid beliau sangat banyak dan di antara murid yang paling terkenal yaitu Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala Muhammad Ibn Abi Bakar demikian pula Imam Az-Zahabi Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad dan Ibnu Kathir pengarang tafsir yang terkenal demikian pula Ibn Abdul Hadi Muhammad bin Ahmad ulama di bidang hadis dan yang lainnya Demikian pula Imam Al-Ghazali rahimahullah taala ini murid-murid yang tersohor dari Syekhul Islam rahimahullah taala di samping murid-murid yang lain. Beliau meninggal rahimahullah taala pada tahun 728. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan membalas beliau dengan kebaikan atas apa-apa yang telah beliau tinggalkan dari ilmu dan perlu diketahui bahwasanya kitab-kitab yang sampai kepada kita ini sebagian saja karena banyak sekali tulisan-tulisan beliau itu yang hilang Ya, yang hilang terlebih dahulu saat itu adanya permusuhan dari pihak sultan demikian pula manusia sehingga manusia yang menjadi murid-murid beliau terkadang mereka tidak pernah menunjukkan kitab-kitab Syekhul Islam kepada ya, pemerintah atau kepada orang lain sehingga disimpan sendiri untuk dirinya. Oleh karena itulah banyak dari kitab-kitab Syekhul Islam yang tidak sampai kepada kita. Padahal tulisan beliau sangat banyak karena Allah berikan kemudahan kepada beliau dengan cepatnya menulis. Cepatnya menulis, cepatnya berpikir, ya dan cepatnya hafalan. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walaupun demikian, yang namanya manusia tetap terjatuh dalam kekeliruan sehingga tidak boleh kita menganggap beliau adalah seorang yang sempurna pada semua sisinya tidak akan tapi tetap pada suatu permasalahan terkadang keliru terkadang benar dan yang wajib bagi kita adalah untuk mengikuti dalil-dalil yang beliau sampaikan bukan mengikuti orangnya dan antara perkara yang lain yang juga perlu kita ketahui bahwasanya Syekhul Islam ini termasuk ulama yang masih jaga yang dia masih perjaka belum menikah ulama yang masih perjaka tidak menikah dikarenakan kesibukan beliau bukan karena membenci suka karena kesibukan beliau dengan dakwah terlebih lagi ujian-ujian yang beliau hadapi dari musuh-musuh dakwah termasuk ya di penjara yang beliau dan diusirnya beliau dari negeri ke negeri yang lain. Tayyib. Adapun terkhusus mengenai kita Aqidah Al-Wasiliyah yang akan kita pelajari ini, Syekhul Islam rahimahullah taala menulisnya sebagaimana disebutkan dalam riwayat menulisnya dalam satu kali duduk ya. beliau tulis dalam satu kali duduk setelah asar ditulis setelah asar dengan sebab permintaan dari sebagian hakim dari negeri Wasit. Tayyib. Setelah pasukan Tatar menguasai Irak dan negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Tayyib. Nah, hakim dari negeri Wasit meminta kepada Syekhul Islam untuk menuliskan akidah yang beliau yakini berdasarkan dalil dari Alkitab maksudnya Sunnah akhirnya beliau menuliskan akidah Al-Wasitiyah. Kapan ditulisnya? Ba'da asar Yang ditulis Ba'da asar Sekali duduk ya. Tanpa butuh mencari Ya wajib Tanpa mencari Ya rujukan tanpa Membuka kitab-kitab yang lain Akan tapi semuanya beliau tulis dari hafalan Kita saja Wali kita kalau mau menghafal Sehari saja tidak selesai Baik Barakallahu fiikum.